بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله taubat مربكا توفيق dari الله مربكا بمبينا dan hidayah. Seandainya bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan kesulitan mendapatkan pintu taubat. Bukan permasalahan Allah akan menerima saja, akan tetapi faktanya orang untuk sadar segera melakukan taubat membutuhkan perjuangan yang sangat besar dan juga membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan pada pembahasan bab taubah dan kita sampai pada hadis ketujuh wa an Zir ibn Hubaysh rahimahullah dari seorang tabi'in yang bernama Zir ibn Hubaysh qal ataitu Safwan ibn Assal as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain aku mendatangi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibn Assal radhiyallahu an as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain aku bertanya tentang hukum mengusap dua alas kaki. Faqal, ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membawa engkau datang kemari wahai Zir? Fakult, ibtigha'ul ilm. Aku datang untuk mencari ilmu. Faqal, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena mereka dengan aktivitas yang dilakukan para penuntut ilmu. Fakult, innahu qad hakka fi sadri al-mashu ala al-khuffaini ba'da al-gha'it wal-bawl. Aku mengatakan kepada sahabat Sofwan, sungguhnya aku merasakan sebuah keraguan di dadaku tentang hukum mengusap dua alas kaki setelah seseorang melakukan aktivitas buang air kecil ataupun buang air besar. Apakah hal itu dibolehkan atau tidak? wa kunta mra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau adalah salah seorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluk maka aku bertanya kepadamu dengan datang pada saat ini hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang hukum ini qala na'am maka sahabat Sofwan mengatakan iya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan hukum itu. Kana ya'muruna ida kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami sedang dalam keadaan perjalanan agar tidak perlu melepaskan alas kaki kalau seandainya kita batal karena hadas kecil, yaitu buang air kecil atau buang air besar atau bahkan tidur, kecuali apabila kita batal wudhunya karena ada hadas besar. Artinya dalam keadaan kesucian taharah kita terbatalkan karena hadas besar yaitu junub. Adapun buang air kecil, buang air besar atau ketiduran maka kita tidak perlu melepaskan alas kaki ketika kita dalam keadaan safar dan itu dilakukan selama tiga hari. Fakult maka aku katakan, hal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an? Setelah aku mendapatkan jawaban, aku bertanya tentang pembahasan lain. Apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pembahasan cinta? Qala na'am. Maka sahabat Sofwan mengatakan, "Iya." كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر Satu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar atau perjalanan. Fabainama nahnu indah idnadahu ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, orang Arab gunung. Badui artinya adalah orang yang tinggal di daerah Badiah tempat yang tidak berkumpul pemukiman masyarakat. Mereka menyendiri, hidup berpindah-pindah atau menyibukkan diri dengan penggembalaan unta yang jelas mereka tidak hidup bersama kaum muslimin atau masyarakat di pemukiman yang layak sehingga tipe atau watak mereka seperti ini. Salah satu dari mereka datang kemudian menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras sekali dan lantang, "Wahai Muhammad." Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seruan orang gunung tadi dengan suara yang hampir serupa mengatakan, "Aku di sini. Kemarilah." Fakultulahu "Waihak, اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا Aku katakan kepada dia, celaka engkau. Pelankan suaramu. Engkau ini sekarang sedang menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti orang-orang lain. Kecilkan suaranya karena engkau telah dilarang untuk mengeraskan suara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan sahabat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy." ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون wahai orang-orang yang beriman jangan kalian angkat keraskan suara kalian di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian tinggikan suara ketika berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti kalau seandainya kalian berbicara dengan kawan lainnya Khawatirnya yang seperti itu akan menyebabkan gugurnya pahala amal kalian sedangkan kalian tidak mengetahui. Sahabat ini mengingatkan sang Arab Badui. Akan tapi lihat bagaimana jawabannya. Dia mengatakan faqala wallahi la aghdud. Demi Allah tidak. Aku akan bicara seperti ini. Aku tidak akan merubah gayaku berbicara. Qala al-A'rabi al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim orang Arab tadi mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang mencintai orang lain atau sekelompok orang tapi dia tidak bisa berkumpul dengan mereka, tidak bisa menyusul kebiasaan mereka. Bagaimana kondisi orang ini? Apakah dia akan hidup sendiri atau bisa dikumpulkan dengan mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba al qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب fi عرضه أربعين أو سبعين 'ama. Sofwan ibn Asal radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan Zir yang kedua Selebihnya beliau menceritakan beberapa kejadian maupun sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zir ibn Hubeish, seorang tabiin yang memang datang untuk belajar. Maka Sofan ibn Asal radhiyallahu anhu memberikan apa yang beliau tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada sang penuntut ilmu. Maka kata Zir ibn Hubeish, Sofan ibn Asal radhiyallahu anhu masih terus menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau menyebutkan sebuah hadis tentang satu pintu taubat. Pintu taubat itu lebar sekali. Dikatakan di sini pintu itu terletak di daerah barat, sementara lebarnya sangat luas sehingga apabila ada seorang penunggang kuda atau penunggang hewan kendaraan yang menempuh dari ujung pertama untuk sampai kepada ujung pintu kedua dia membutuhkan waktu 40 atau 70 tahun lamanya untuk melakukan perjalanan itu saking luas dan lebarnya pintu taubat itu. Qala Sufyan, maka sang perawi yang meriwayatkan hadis ini bernama Sufyan, ahadur ruwah, eh, salah satu perawi hadis ini yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah beliau menafsirkan hadis tadi qibal syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan littaubah yang dimaksudkan dalam hadis Zaid bin Hubaysh itu adalah pintu taubat Allah ciptakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pintu itu juga diciptakan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu itu terbuka terus-menerus la yughlaqu hatta asy syamsu minhu dan pintu itu akan selalu terbuka sampai matahari akan terbit dari arah pintu itu. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat pada saat Allah ciptakan matahari terbit dari arah barat. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih. Dan hadis ini wallahu alam derajatnya adalah hadis yang hasan karena dalam sanatnya ada dua rawi yang satu adalah Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar dan juga Asim ibnu Abi Nujud rahimahumallah dua-duanya ini dinyatakan oleh Hafidh Ibn Hajar sebagai seorang rawi yang saduk saduk artinya adalah derajat yang dipercaya akan tetapi di bawah kategori orang-orang yang hadisnya sahih sehingga hadis ini wallahu alam adalah hadis yang hasan akan tetapi beberapa riwayat yang disebutkan pada hadis panjang ini dikuatkan dengan jalur hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis ini dengan redaksi yang sama dan dengan pertanyaan yang sama dari seorang Arab Badui disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis tentang penuntut ilmu, "Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, petunjuk dan juga bimbingan sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran dan juga menjalani Islam ini sampai akhir hayat. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.